Dilihat ada rame-rame, ada yang bagi roti di depan. Alhamdulillah. Pakai-pakai dulu. Ya Allah. Datang dia, ambil roti dulu kami makan. insyaallah dengan kemusat Ulang ikut diampuni sama Allah. Kita jelas. Humul kaum la yashqaw bihim jalisun. Itu orang-orang yang duduk sama mereka. Tidak ada yang sengsara. Antum tak duduk sama orang-orang baik. Ya kata Imam Syafi'i. Dia mengatakan, Uhibbu salihina wa lastu minhum. Asa an ana Aku cinta dengan orang-orang soleh walaupun aku bukan termasuk dari mereka. Harapannya dapat syafaat dari mereka. Wa akrahu man tijaratuhul ma'asi wa in kunna sawa'an fil Dan aku benci kepada orang-orang pelaku kemaksiatan walaupun dagangan anak sama mereka sama. Tapi tetap anak tidak suka dengan kemaksiatan. Maka ingat sifat yang pertama cermin itu adalah Yang kedua, sifat cermin ini memberikan nasihat. Karena cermin itu menampakkan kepada kita apa yang kurang dan apa yang perlu diperbaiki. Begitu pula seorang mukmin Seorang mukmin itu cermin buat saudara. Dia tidak menyimpan aib-aib saudaranya. Tidak. Dia berusaha untuk memberikan nasihat. Dan dia juga tidak akan memuji saudaranya kecuali sesuai yang dia lihat Nggak berlebih-lebihan. Begitulah sifat cermin. Ketika antum lihat, anak kadang kala jemaah berangkat bercermin baru kelihatan kalau ternyata baju Anda itu kancingnya ada yang apa istilahnya ada yang tinggi kalau Anda tidak bercermin Anda nggak tahu dan di sini saudara kita adalah cermin buat kita dia mengatakan Ustaz Afan kancingnya Ustaz kayaknya ada yang salah Oh subhanallah jazakallah khair itu seorang dan agama ini adalah nasihat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ad an nasihat. Agama itu isinya nasihat. Jadi seorang mukmin ketika dia tidak bisa memberikan nasihat kepada orang lain, tidak bisa memperbaiki orang lain, tidak bisa menjadi cermin buat saudaranya, maka kualitas agama antum dipertanyakan. Ketika antum lihat saudara antum makan dengan tangan kiri, antum diam. Ketika antum lihat saudara antum makan tidak baca bismillah, antum biarkan. Antum tidak dijamin ya saudara. Sampai ada istilah apa jemaah? Jangan pecahkan cermin. Kalau antum lihat wajah antum jelek, jangan buruk rupa cermin gila. Bukan. Seharusnya ketika anda melihat memang kayaknya anak buruk, ada yang harus diperbaiki, diperbaiki. Ada sebagian orang yang habis sikat gigi. Kadang kalau anak habis sikat gigi, odol itu, pasta gigi itu melengket di jenggotan. Anda keluar langsung. Anda nggak melihat. Yang bisa melihat siapa? Cermin Anda. Ketika antum melihat, oh masya Allah, apa maksud Antum ambil sesuatu, ada perlu dibersihkan. Ada huwal mu'min. Kekurangan-kekurangan yang antum lihat di diri saudara antum itu perlu disempurnakan. Bukan untuk dijadikan bahan ya untuk diperolehkan. Bukan. Oleh karena itu Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan adin an nasihat. Agama ini nasihat di sini. Dan kemudian dalam riwayat lain Nabi Wasallam mengatakan hakul muslim alal muslim isid hak seorang muslim atau muslim lainnya itu ada enam sampai yang menyebut Hak seorang muslim atas muslim lainnya ada enam. Satu, sakit ditengok meninggal diantarkan. Kalau meninggal diantarkan? Kalau biar-biar jemaah. Mau dapat hadiah ya. Kalau wakim mengucapkan alhamdulillah. Kalau bersin. Kalau bersin, masya Allah, yang mengucapkan alhamdulillah kita ucapkan ya rahmatullah. Yang keempat, niat Bismillah, ingat insya Kalau berjumpa Ucapkan salam Kelima Kayaknya hadiahnya separuh Nah, Masya Allah Masya Allah Fadol kirim ke belakang Nah Tambahan Kalau minta nasihat, kasih nasihat Terus yang keenam هدى nah Kalau diundang, eh kasih seperempat. Kasih sarung aja. Masya Allah, Masya Allah. Tuh, ada enam hak kita. Hak kita dan hak saudara kita. Ada enam. Yang terpenting dari enam ini yang berkaitan dengan bab nasihat. Bahwasanya cermin itu memberikan nasihat. ilas dan tan sohaka Kalau dia minta nasihat kepadamu, maka berikan nasihat kepada dia. Jangan pergi untuk memberikan nasihat kepada saudara. Tidak dipinta pun seharusnya seorang muslim itu watawasau bil haq وتواصوا بالصبر قالوا أن نقل سمعهم الطريقة روكية زيادة بالإلاقة هي بركاسة نسعهم قدرين هي من أنتكن سميت جرير ابن عبد الله البجري جرير ابن عبد الله البجري ابن السحابة ينواتي هنا على أسحق المريض التنامي سوف تعمل زكاة sampai disebutkan oleh Imam Al-Dahab di riwayat dari Umar bin Khattab anhu bahwa jari dia adalah Yusuf hadil umat Yusufnya umat ini adalah jari bin Abdullah Bajam pernah suatu hari jari itu pakai orang Arab seperti ikram sarung sama selendang Jari pakai sarung aja selendangnya dilepas kata Umar Khattab pakai pakai bajunya pakai baju agar tidak terfitnah orang melihat ketampanan Jarir bin Abdullah Bajam subhanallah Jarir bin Abdullah uh, ceritanya Ziyad bin Ilaqah aku mendengar Jarir bin Abdullah berceramah yauma mata al-Mughirah bin Syu'bah ketika al-Mughirah bin Syu'bah meninggal dunia Mughirah bin Syu'bah pada waktu itu dia adalah gubernur Kufah pada masa khilafah Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu taala anhu Jarir qama fahamidallah wa asna'a dia bangun berdiri memuji Allah lalu dia berkata alaikum bittiqa'illah wahdahu la syarika kalian harus bertakwa kepada Allah kalian tauhidkan Allah ada sekutu bagi Allah ini wasiatnya gubernur yang meninggal ini biasanya ketika satu daerah nggak ada penguasanya nggak ada pemimpinnya ribut maka jadi bin Abdullah langsung dikumpulkan penduduk عليكم باتقاء الله وحده لا شريك له والوقار والسكينة kalian harus tenang kalian harus nampak kewibaan kalian hatta ya'tiyakum amir sampai datang gubernur selanjutnya kalian yang tenang bahwa serbikin berikutnya fa inna ma ya'tikum al sekarang lagi datang sekarang lagi datang jadi dulu jemaah pengiriman pos pada masa itu itu macam-macam sistem yang dilakukan. Dulu sistem yang paling yang paling canggih itu sistem yang dimiliki oleh Persia. Jadi kira-kira jarak 50 meter itu ada orang berdiri. 50 meter terus berdiri sampai ke ibu kota Madain, ibu kotanya Persia. Ketika perang, itu ada yang memberitahu, Omea, ngomong lima kata. Ya, pasukan sedang diserang. Yang orang kedua mengatakan pasukan sedang diserang. Terus sampai ke istana raja. Jadi kalau jaraknya umpamanya 50 km, berapa orang kira-kira yang berdiri? Kemudian ada sistem lari. Jadi orang itu ada yang ketika bawa berita dia lari, lari kencang. Nanti sampai sana Surat itu diserahkan ke tukang pos yang di sana. Lari lagi ke sana. Sampai ke Raitan. Katanya Jabir bin Abdullah, "Inna ma ya'tikumul amr." Amirnya datang, udah kalian enggak usah ribut. Amirnya sudah meninggal dunia, tunggu amirnya akan datang. Tumma qal ista'fu li amir. Kalian mintakan maaf kepada Allah buat amir kalian. Fa innahu kana yuhibbul afu. Kalian tahu bahwasanya amir kalian, gubernur kalian itu suka memaafkan. Kemudian amma ba'd fa inni ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dia ingin memberikan wasiat, memberikan nasihat kepada orang-orang yang hadir di situ. Sesungguhnya aku mendatangi Nabi alaihi salatu wasallam. Lalu aku berkata ubayyuka anil Islam. Aku berbaikat untuk masuk Islam. Fasyarata alayya wal muslim kulli muslim. Kemudian Nabi Alaihissalam memberikan syarat buat aku. Iya, aku membelakmu, engkau masuk Islam, tapi dengan syarat untuk memberikan nasihat kepada setiap Muslim. Ingat setiap Muslim, bukan yang hanya ngaji bareng sama dia, bukan yang karena satu kelompok sama dia, bukan yang satu lembaga sama dia, tapi setiap Muslim Fabayatuhu ala hada. ورب هذا المسجد إني لناصح لكم ثم استغفر ونسى Lalu Jarir bin Abdullah mengatakan kepada orang-orang yang hadir dalam pidatonya, Warabbi hadzal masjid dengan demi Rabb yang memiliki masjid ini, sesungguhnya aku memberikan nasihat kepada kalian. Artinya kalian tenang, jangan ribut. Karena Kufah ini terkenal suka ribut, jangan. Pernah dikirim kepada mereka hajar bin Yusuf. Karena mereka orang-orang yang suka Maka kemudian jadi bin Abdullah Jarir bin Abdullah menyampaikan hadis ini dan dia orang yang pertama mengamalkan, Karena sebagian di antara kita hanya hanya pandai berdalil. Oh kalau suruh tanya dalilnya, kalau Allah, kalau Rasul. Kenapa antum nggak amalkan? Itulah udah tiga ya tidak. Maka tolong diamalkan. Ini kejadian. Pernah kejadian lain. Jadi Ibn Abdillah nyuruh anak buahnya untuk beli kuda. Sifat cermin supaya kalian tahu cermin itu bikin nasib. Beli kuda. Berangkat ke pasar nih. Anak buahnya dilihat ada kuda yang bagus sudah cocok harganya pas berangkat. Bawa kudamu, bosku yang kembali diriwayatkan 300 dirham. dir harga 300 dirham. Sampai ke tempatnya jari sama jari dilihat lagi kudanya. Allah, kudamu ini, ini cermin, jangan lihat ya Ini kudamu ini bisa 400 dirham harganya. Karena cermin tidak pernah dusta. Cermin itu menampakkan apa adanya. Memberikan nasihat. Mau dia dibeli 400 dirham, ada orang yang nolak. Model penawaran naik ke atas. Biasanya orang nawar ke bawah. Antum kalau datang ke pasar beli jeruk, berapa jeruknya bang? 12 ribu. Boleh 15 ribu satu kilo. Dia melihat antum kayak kurang waras. Karena orang itu biasanya nawar ke mau, ini nawar ke atas. Kata, kata orang ini, ya mau lah. Apa yang gak mau? Dilihat lagi, dinaikkan jadi 500 dirham. Boleh aku beli 500, kan yang harus kesepakatan. dong. Sampai sepakat 800 dirham dibayar sama dia. Itu anak buahnya bengong. Ini anak cari harga murah dibayar mahal. Kenapa nggak lakukan itu? Jadi disebutkan hadis ini. Dia mengatakan bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala Islam wa ala nusfi li kulli muslim. Aku membayar Nabi alaihi salat wasallam dengan agama Allah Islam dan agar aku memberikan nasihat kepada setiap muslim. Kenapa? Al-mu'min mir'atu akhi. Seorang mukmin itu cermin Maka coba kita cek. Kalau kita berdagang, kita tahu bahwasanya orang ini yang mau beli itu saudara kita. Anak nggak ingin itu dan anak tidak ingin saudara anak itu. Mungkinkah terjadi penipuan ketika semua orang memiliki cermin buat saudaranya? Nggak bakal. Hanya saja makna cermin ini yang belum masuk ke dalam hati saudara-saudara muslim. Sehingga sebagian di antara mereka Masya Allah Ketika dia jual mobil, mau datang sohibnya Assalamualaikum, Teman lama Eh anak, mau beli mobil nih Kata yang ini aku jangan Kenapa? Kurang bagus Ini pernah kena banjir Jakarta Oh, nanti kalau ada barang bagus, anak Pulang Datang orang lain, dia nggak kenal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Anak mau cari mobil, ah ini bagus. Nah, nggak ada di Jakarta ini Harganya murah, barangnya bagus. Kenapa kok beda? Emang sekarang bukan muslim yang datang? Karena dia belum menghadirkan dalam hatinya bahwa innamal mu'minuna ikhwah yang kenal yang nggak kenal itu saudara. Maka di antara hak sesama muslim itu idza laqitahu fasallim alaihi. Apabila engkau berjumpa dengan dia ucapkan salam, kenal nggak kenal. Maka kita lihat di masjid ini kadang-kadang masih banyak jemaah yang kurang akrab dengan yang ada di sampingnya. Dari pagi dari habis duhur ada di sini. Sama yang sebelahnya nggak kenal. Siapa yang nggak kenal dengan yang sebelahnya? Oh enggak kenal semua Ustaz Antum jangan bohong Kita di rumah Allah sekarang Anak mau tanya Antum Kenal sama kita Hah? Oh udah kenal Dari mana? Oh cuma ucap salam Alhamdulillah Barakallah Jazakallah Sama gitu Oh teman Kalau teman baik sama teman satu grup ini semua gimana? Alhamdulillah, alhamdulillah. Paling tidak antum duduk tanya, ahlan wa salam, assalamualaikum. Karena sebagian jamaah terus terang ada sebagian karena ketemu sama orang di Surabaya, Ustaz. Anak pertama datang lagi dari Ustaz. Biasa anak baru pertama hijrah datang ke masjid. Nggak ada nyapaan nyapa anak. Anak sendirian aja. Padahal anak sama istri anak. Akhirnya anak WA istri anak. Gimana anti di sana? Sama juga. Jadi masuk masjid, nggak ada yang nyapa dia juga. Dia. Eh, kita pulang aja. Bayangkan antum bisa jadi dosa membuat saudara antum pulang. Gara-gara tidak disapa sama antum. Padahal antum jernih buat dia. Maka berikan nasihat kepada saudara antum. Sama saja dengan ahli dosa. Kemudian jamaah memberikan nasihat itu ada caranya tidak seenak kita. Ada etikanya. Karena tujuan kita memberikan nasihat itu adalah memperbaiki, bukan mencemarkan nama baik dia. Tujuan kita memberikan pencerahan kepada dia bukan untuk merendahkan kedudukan dia. Oleh karena itu kadang-kadang butuh waktu tertentu kita mau kasih nasihat ada banyak orang nih Kenapa banyak yang berdiri di sana? Kayaknya di belakang ada kosong di belakang. Banyak kosong di belakang. Silakan masuk jangan. Ya, banyak tempat yang di belakang. Nah, silakan kasih jalan. Tolong dikasih jalan. Yang bisa maju maju sedikit ya. Yang bisa maju maju sedikit Kamu ya, jawab. Kesian, kesian yang berdiri di sana. Ya, nah, silakan masuk langsung ke arah belakang dikasih jalan. Oh ini banyak yang kosong di depan Masya Allah Nah, nah silakan. Ya, silahkan masuk, masuk terus dikasih jalan sebelah di arah belakang masih kosong ya antum masuk langsung ke arah kiri antum ya silakan kasih jalan sama Silakan, silakan bisa maju. Nih sebelah depan bisa dua lagi nih. Karena anak lihat semuanya jadi cermin sekarang. Oh. Ya silahkan dikasih jalan jemaah. Silahkan masuk yang di luar. Jangan berhenti di jalan masih banyak yang kosong di dalam. Di dalam masih ada tempat Iya, silahkan. Itu yang bagian yang menutup jalan. Nah, kalau nanti ada yang berdiri, tolong yang di luar mengarahkan untuk masuk. Masih ada tempat? Oh, masih banyak. Cuma banyak yang selonjoran. Gitu. yang bercermin itu sama sama sampai berjam-jam. Khususnya perempuan. Perempuan itu sampai di tasnya bawa cermin. Terkadang lewat mobil, Aku dia bercermin di mobil. Padahal di dalam, anak pernah di dalam mobil itu, karena dia kayak hari hari asal. ada mau turun ini kayaknya jemaah. Karena dia melihat ada yang kurang pas. Sekarang ada nggak tahu. Bagaimana bentuk wajah anda? Terkadang orang sudah berterima karena kalau sujud dia terkena sesuatu. Ingat, ada cara memberikan nasihat. Jangan di depan orang. Pilihlah kalimat yang indah. Carilah tempat yang memuliakan. Kalau bisa, ketika ada masalah di grup, antum tahu teman antum ini mengirimkan sesuatu yang salah. Kalau bisa jangan ditegur hidup. Japri atau wapri. Ya, ada wapri, ada japri. Nah, tentu gini. Sehingga dia yang akan memperbaiki nanti di sana. Kan kamu ingat tujuannya itu apa sih? Mau mencemarkan nama baik dia atau memberi nasihat sebagai sebuah cermin? Kan ingin ngasih nasihat. Bukan untuk menonjolkan antum Amin kasih nasihatku. al Fudail bin Iyad mengatakan al-mu'min yastur wa yansur. Mukmin itu cermin itu yastur wa yansur. Dia menutupi dan memberikan nasihat. Dia tutupi kesalahan, tapi dia berusaha memperbaiki. Tidak harus ada orang yang tahu. Wal fajir yahtik wa yu'adzib. Orang hajir, orang yang jahat itu kerjanya dia itu membongkar aib saudaranya dan meredahkan muruah saudara. Untuk menjadi mu'min atau menjadi orang hajir. Al Imam Syafi'i rahimahullah taala ini sekelas imam yang ya kita berharap Al Imam Syafi'i rahimahullah taala usul hikmah dan Allah masukkan ke dalam surga. Ilmu yang beliau sangat bermanfaat. Tapi beliau pernah memberikan nasihat. Beliau mengatakan ta'ammatni binuslika fi infiradi وجنبني النصيحة في الجماعة فإن النصح بين الناس نوع من التوبيخ لا أرضى استماعا وإن خالفتني وعصيت قولي فلا تجزى إذا لم تطاع Kata beliau, kalau engkau mau ngasih nasihat aku, tolong kasih nasihat aku ketika aku sendirian. Aku minta. Dan hindarkan aku dari engkau kasih nasihat di depan orang. Karena nasihat di depan orang itu itu termasuk salah satu pelecehan. Dan aku nggak suka mendengar jadi kalau antum melihat ada orang dikasih nasihat di depan umum, kemudian dia menolak, wajar. Karena yang antum lakukan bukan untuk diri cermin buat dia. Antum melecehkan dia. Coba antum cari bagaimana oh ini orang salah, antum, antum kasih tahu. Nanti lah kalau sahib-sahibnya udah pada pulang. Dan ada sahibnya antum tahu tolong antum sampaikan nanti kalau antum ceramah lagi bahwa saya yang antum sampaikan itu salah hadisnya dhaif Ada tadi baru ceramah ada satu ustaz kasih nasihat anak berceramah ustaz tadi hadis yang antum sampaikan dhaif ustaz dia kasih tahu ya ustaz anak mau betul tadi hadis yang sampaikan dibaifkan sama Syekh bin Bas tapi anak katakan dihasilkan sama Syekh Al-Bani rahimahullah jadi memang ada perbedaan pendapat dan terima kasih tapi kok lagi ceramah tahu tahu antum angkat tangan. Afwan Antum dari tadi hadis-hadis doif, harus semua. Belajar di mana? Antum bukan ngasih nasihat. Ini pelecehan. Kata wa in kalau engkau tidak menuruti apa yang aku minta, ya sudah engkau jangan marah kalau aku nggak nurutin apa yang kau inginkan. Maka ingat cermin memberi nasihat. Kemudian di antara sifat cermin itu adalah menunjukkan aib secara jelas agar engkau melihatnya. Kemudian diam. usah keluar-keluar ke sana sini. Jadi ini juga aturan atau arahan ketika memberikan nasihat. Sebagaimana kita ketika melihat, untuk bercermin, oh ada yang kayaknya matanya merah. Nanti tinggal cari obat, obat atau untuk memang kurang tidur untuk itu. Maka dikatakan oleh para ulama, al tidak nasoh pada itu kita Orang mukmin kalau masih nasihat itu, ketika dia sudah tunjukkan dengan nyata kekurangan orang itu, jangan banyak-banyak ngomongin dia, mencela dia, mengungkit-ungkit dia lah tapi perlu mengingatkan dari satu waktu ke waktu yang selanjutnya agar dia tidak jenuh kalau setiap ketemu antum antum selalu nasihatin dia antum itu harus jadi ini akhirnya ketika melihat antum dia gak mau deket ah, ada pulang ah, dimarahin terus Allah mengatakan wadzakir fa'inna inna fa'ul mu'min Jangan cerewet. Ah, kasih peringatan. Jangan sampai dia jenuh sama nanti. Jangan sampai. Biarkan dia sebentar. Nanti antum ambil lagi antum. Kayaknya masih belum benar. Karena Sunni memberikan peringatan itu bermanfaat buat orang-orang yang lain. Di ayat lain Allah mengatakan fadzakir inna fa'atil Berikan peringatan ketika peringatan itu bermanfaat. Ada yang kita juga perlu tahu kondisi orang ini. Oke, oh, ini sekarang jangan dikasih tahu, jangan dimarah. Kalau anda kasih nasihat sekarang yang anda malah berantem, maka di sini Anda perlu memilih kondisi. Kemudian jamaah yang antara sifat cermin itu jernih cermin dan tulus. Cermin tidak disebut cermin apabila dia tidak menampakkan gambar dalam wujud yang jernih sekali. Berarti cerminnya rusak. Kadang-kadang antum melihat cermin yang udah lama itu, udah mulai ada hitam-hitamnya. Noda bukan noda di baliknya itu, jadi nggak bisa dibersihkan Terus Terus yang cermin yang dari itu? ya, jadi lah Cari ilmu yang bagus Kalau enggak antum setiap melihat wajah antum, kok jelek banget. Sedang antum enggak jelek tapi cermin yang jelek. Ada sebuah permisalan seorang wanita subhanallah perempuan ini dia pagi dia lihat tetangganya jemur pakaian dari jendela rumah. Dia lihat ngomong sama suaminya, bang Tetangga ini nggak bisa nyuci bang. Masa kotor dari kulit jemur. Terus berpahat Akhirnya suatu hari suaminya membersihkan jendela. Bersihkan sampai jendela. Istrinya datang lagi. Masya Allah, kayaknya ada yang ngajarin tetangga bang. Sekarang jemurnya bersih. Sebenarnya yang ngajarin itu tempat engkau memandang maka kadang kadangkala kita harus ganti itu jam supaya menjadi jauh. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan bahwa seorang mukmin itu harus jernih hatinya, bersih, jangan menyimpan dengki dan dendam sama saudara. Mukmin, kalau nggak tak pantas untuk menjadi jernih. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan al Muslim akhir Muslim. Seorang Muslim itu saudara buat Muslim yang lainnya. La yadrimu Seorang muslim itu tidak mendolimi saudaranya. Wala yahduluhu. Dia tidak juga mengecewakan saudaranya. Wala yahfiruhu. Dia juga tidak menghina saudara. Lalu beliau mengatakan at-taqwa hauna. At-taqwa takwa di sini. Beliau menunjukkan kejadiannya tiga kali. Lalu beliau mengatakan dia bihasabi mri'in minasyari an yahfir akhahu muslim. Cukup sebagai sebuah kejahatan seorang muslim yang hina saudara. Kullul muslim alal muslim haramun damuhu wa maluhu wa Setiap muslim buat muslim yang lainnya itu haram darahnya, haram hartanya, haram kehormatan. Maka di hadis lain Nabi alaihi salatu wasallam syarif yang juga menambahkan la tabaghadu wa la tajabaru wa kunu ibadallah ikhwan Kalian jangan saling membenci. Kalian jangan saling menyimpan dendam sama saudara. Kalian jangan sampai hasut sama saudara. Nabi Alaihissalam menceritakan tentang bagaimana seharusnya cermin ini bersih. Kalau nggak bersih dosa itu nggak diampuni. Tiap hari Senin dan Kamis itu amalan hamba diampun. dosa-dosanya diampuni illa musyrik wa musyari. Kecuali orang musyrik dan orang yang menyimpan dendam. Fayuqal maka dikatakan kepada malaikat ini Adilu lihada ini dua orang yang sedang bertikai Ini dua orang yang masih menyimpan dendam Jangan diampuni Tunda dulu pengampunan buat dia Sampai kapan? Hatta yasolah Sampai keduanya saling berbaikan Apa enaknya antum menyimpan dendam buat saudara antum. Bukankah cermin itu harus bersih? Harus jernih? Ketika Allah mensifati orang-orang yang beriman di surat Al-Hasyr, Allah mensifati orang-orang muhajirin, lil fuqara muhajirin alladziina ukhriju fi Kemudian Allah mensifati orang-orang Ansar, walladziina tabawwa'u ad-dar wal iman min qablihim yuhibbuna man Nih cerminnya dan orang-orang yang telah menempati kota Madinah terlebih dahulu dan mereka beriman terlebih dahulu orang-orang Ansar Allah sifatin mereka yuhibbuna man hajar ilaihim mereka cinta kepada orang-orang yang hijrah kepada mereka tidak menyimpan dendam wala yajiduna fi sudurihim hajatan mimma Dan mereka sama sekali tidak mendapati di diri mereka itu perasaan tidak enak dari apa yang mereka berikan. Karena jernih hati. Yang lebih dari itu, وَيُؤْثِرُونَ عَلَى أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ Dan dia lebih mengutamakan orang lain walaupun dirinya butuh. Jadi sedekahnya orang-orang Ansor ini bukan karena kelebihan dia, Bang. Bukan. Wajar kalau antum memang ada pembagian air antum dapat dua, antum bagi satu. Tapi yang spesial ketika antum dapat satu, antum harus katakan kepada temannya, ini jamin Ada masya Allah yang dapat dua langsung taruh. Temannya nggak dapat, Afwan tergantung amalnya. Nah, ada cermin yang harus diganti. Kayaknya mau cari tempat yang lain duduk. Nah, Allah menyebutkan orang-orang Ansor seperti itu. Wa yuqa nafsihi fa ulaika humul muflihun. Dan barang siapa yang dijaga dari kepikiran jiwanya, tuh orang-orang yang sukses. Orang yang sukses. Kemudian ini selesai orang-orang Allah sifati orang-orang kan soleh. Lalu di ayat ke-10 dari surat Al-Hasyr Allah mensifati yang bukan orang muhajirin dan bukan orang ansor. Semoga kita termasuk di dalamnya. Allah mengatakan walladzina ja'u min ba'dihim dan orang-orang yang datang setelah orang-orang muhajirin dan ansor yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladhina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim tuh orang yang datang setelah ansor dan muhajirin mereka berdoa ya Allah ampuni kami ya Allah dan saudara-saudara kami yang lebih dahulu beriman sebelum kami. Yang lebih dulu mereka beriman ya Allah. Dan jangan jadikan di dalam hati kami ghilan, dengki buat orang-orang yang beriman. Masya Allah. Ada apa bilang dalam Ini mungkin termasuk dengki. nah, doanya wala takar fi qulubina ghilan. Ya Allah jangan jadikan Allah di hati kami buat orang lain beriman Rabbana inna rauf wahai Rabb kami sesungguhnya engkau adalah maha pengasih maha penyayang itu Allah jalla jalla maka ingat jemaah ya, jadi cermin buat saya. jangan kiri sama saudara jangan dengki melihat saudaranya alhamdulillah udah beristri lihat datang sama istrinya Allah Kayaknya ibu mertuanya Seperti itu Alhamdulillah untuk lihat Anda teruskan, kata kalau Anda dengan kajian itu baper Melihat ada ikhwan yang naik motor Boncengan sama istrinya Anda selalu sendirian kan Tapi apa Anda mau hasut sama dia? Enak banget, tidak Ustaznya sendirian jamaahnya bawa isu Nggak boleh jadi itu Alhamdulillah Antum melihat saudara antum berbahagia, antum jernih. Seharusnya antum juga ikut berbahagia. Itu jernih. Jernih itu kalau antum lagi marah di depan jernih, ya sama jernihnya marah teman. Ketika antum tersenyum, dia tersenyum. Ketika antum pegang kuping antum, dia juga pegang. Masya Allah. Hal ini, Tidak ada kebencian. Dan nanti nggak ada yang masuk surga kecuali kejadian itu sudah dicabut karena kalau orang masuk surga masih ada perasaan dengki iri sama saudaranya nggak akan bahagia jadi orang paling tidak berbahagia dia punya sifat dengki karena dia tidak bisa melihat orang lain berbahagia umpamanya ini Jakarta mana timur yang biasa banjir mana Kata Timur kan? Yang kampung lain, Yang Timur. Alhamdulillah, susah harus tinggal di sana mereka. Rasakan tuh banjir. Subhanallah. Itu harus jaga. Kadang kalau perasaan untuk naik motor lihat banjir, Alhamdulillah, Alhamdulillah. Alhamdulillah, saudara antum tenggelam. Alhamdulillah. Maka harus peduli sama saudara. Kemudian jemaah sifat cermin ini dia tidak akan menampakkan gambarmu kecuali ketika engkau hadir. Itu cermin. Dia tidak akan menampakkan gambarmu kecuali ketika engkau berdiri di depan cermin. Gak mungkin antum di pojok sana, cerminnya di sana, bisa ada wajah antum di sana. Ada jin kan? Makanya di sini kenapa nggak boleh kita riba sama sekali? Soalnya kalau cermin antum akan bicara ketika ada dia. Tidak bicara di belakang. Antum cermin harus hadir dulu baru antum bilang. Eh, afwan. Anak melihat ada sesuatu yang kayaknya kurang pas. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam pernah mengatakan Atajruna mal riba Kalian tahu nggak apa yang disebut riba? Yang dalam Al-Quran disebut Yang Allah mengatakan Wala yaktab ba'dukum ba'da Ayuhibbu ahadukum an yakula lahma akhihi maitan fakarihtum Maka Nabi bertanya kepada para sahabatnya Kalian tahu nggak yang dimaksud dengan riba itu apa? Qalu Allah wa rasuluhu a'lam Allah dan Rasulnya yang lebih tahu Kal, lalu Nabi mengatakan zikruka akhaka lima yakra. Engkau menyebutkan kekurangan-kekurangan saudara. Menyebutkan perkara-perkara yang tidak disukai oleh saudara. Menyebutkan. Ketika dia tanya, Qila afara'aita yang kana fi akhi ma'aku. Gimana Nabi alaihi salatu wasallam? Oh, Kalau yang anak omongkan tentang pulang itu benar. Anak fitnah. Benar. Lalu Nabi mengatakan sallallahu alaihi wasallam, "In kana fihi ma taqul faqad irtabtahu." Kalau yang engkau omongkan itu benar ada pada diri dia, itu yang disebut riba. Wa in lam yakun fihi faqad bahattahu. Tapi kalau enggak ada itu namanya Kau berdosa atas semua Dan sifat cermin itu tadi tidak akan menampakkan dirimu kecuali ketika ada di sana dan dosa besar di batin jemaah. Allah samakan dengan orang yang memakan bangkai saudara. al hadir, ahadukum ayyakula lahma akhil maitan fakarihtu jijik enggak Duduk bersama sahabat-sahabatnya lima orang Bismillah Nanti minum pisau Ini saudaranya bangkai Antum mau makan mana? Anda mau makan perut Dibongkar isi perutnya. Yang satu gigit kakinya. Yang satu matanya. Yang satu telinganya. Bantai Maka jangan kasih nasihat. Bukan diomongin. Apakah mungkin kalau antum ribain dia jadi sadar? Yang pertama dia mungkin akan masuk surga lebih dulu dari antum. Mungkin. Kenapa? Karena pahalanya terus sampai antum yang sholat, antum sholat malam, Allahu Akbar, masya Allah. Pagi pahalanya dikasihkan ke pulang. Pulang pada tidur semalam. Gara-gara antum tiga ini, ingat antum cermin buat saudara. Jadi tampakkan ketika dia Yahya ibn Ma'in rahimahullah taala seorang al ulama dari kalangan ahli hadis mengatakan ma raaitu ala rajulin khata'an illa sakartu tidak pernah aku melihat kesalahan di diri seseorang kecuali aku tutupi wa ahbabku an uzayyina amr dan aku ingin mengindahkan orang ini urusan orang ini bukan malah menjelek-jelekan orang tersebut wa mastaqbaltu rajulan fi wajhi bi amrin yakrahu Aku nggak ingin berjumpa dengan orang dalam kondisi wajah yang dia nggak suka. Dengan wajah muram, asam wajahnya. Walakin ubayin lahu khata'ahu fima baini wa bainahu. Tapi yang aku lakukan, aku kasih nasihat antara aku sama dia. Fa'in fadila dalika wa ila taraktuhu. Kalau dia menerima, alhamdulillah. Kalau enggak, ya sudah aku tinggal. Makanya sifat cermin itu tidak menampakkan wujudmu, rupamu kecuali ketika itu ada di sana. Baik, sifat yang selanjutnya. Cermin itu tidak menampakkan kecuali sesuatu yang bodoh. Rumahnya hancur. Kita nggak tahu ketika antum bercermin, antum bisa melihat hati antum, kan nggak bisa. Di sini seorang mukmin ketika bermuamalah dengan orang lain, dia cukup bermuamalah dengan dohirnya. Tak perlu untuk ngomong tentang isi hati dia. Kayaknya bulan ini mau jahat mungkin. Dari mana antum tahu? Perasaan anak aja. Perasaan aja. Memang ada jalan. seorang mukmin itu firasat ada. Melihat orang dari jauh, Allah. Kayaknya pulang mau mencuri. Dari mana langsung tahu? Dari gerak gerik. Mungkin seperti itu. Jadi gerak gerik itu menunjukkan apa yang dia ingin Tapi kita menghukumi dengan zahirnya. Itu asalnya. Kisah Usama bin Zaid Kata dalam satu peperangan Dia bercerita kita menyerang pasukan musuh, kemudian dia berlari. Aku ketika itu bersama satu orang ansor. Kita kejar orang yang lari itu. Ketika dia hendak kita hendak kita bunuh, kata Usama bin Zaid, orang ini mengatakan la ilaha Orang ansor nggak dia dimukul orang. Si Usama langsung ditusuk sama-sama dengan tombak. Faqa'antu bi ruhi hatta itu. Sampai aku hatta itu. Kata Usama, peristiwa itu jadi beban buat hatiku karena orang itu sudah mengatakan la ilaha illallah. Maka aku sebutkan buat Nabi Alaihissalam, Ya Rasulullah, ceritanya seperti ini. Apa kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam kepada Usama? Ya Usama, apa tahu Ba'dama qala la ilaha illallah Usama Apakah engkau membunuh dia setelah dia mengatakan la ilaha illallah? Qultu kana muta'awwidan innama qala khawfan min as ya Rasulullah dia itu mengatakan la ilaha illallah itu ya karena takut dibunuh aja. Dia ingin menyelamatkan dirinya. Lalu Nabi mengatakan Afalah syakakta an qalbi? Kenapa kau enggak kau belah dadanya? Kau enggak lihat hatinya sehingga kau tahu hatta ta'lam apa lah amla. Dia mengatakan itu karena takut atau karena benar la ilaha illallah. Terus diulangi sampai kata Usama aku sampai kepingin belum masuk Islam waktu itu. Karena dia ditegur sama Nabi dalam teguran yang keras. Gimana kau bunuh dia? Mala taf'alu bila ilaha illallah yaumul qiyamah. Nanti gimana? Orang itu sudah mengatakan la ilaha kok masih dulu. Maka di sini cermin ya, mah itu hanya menampakkan yang bohong. Yang batin urusannya sama Allah jelas-jelas. Maka seorang mukmin hendaklah husnudon sama saudaranya. Kalau saudaranya berbicara dengan pembicaraan yang mungkin multi tafsir, maka bawalah kepada penafsiran yang positif Sampai Ja'far bin Muhammad mengatakan Ida balawaka an akhika syaitun kif Kalau sampai kepadamu berita tentang saudaramu Yang berita ini mungkar Faltabis dan udrun wahidan ila satiyam Cari udur buat dia Sampai 70 udur Oh mungkin dia maksudnya ini Oh mungkin ini Oh mungkin dia salah omong Oh mungkin seperti ini Cari udur Fa'in asabtahu wa ila qul kalau engkau bisa menemukan udur buat dia, kalau nggak ketemu, Qul Anda lahu udhran Mungkin dia punya uzur yang aku nggak tahu. Itu sifat syahid. Allah wallahu a'lam Semoga Allah memberkahi kita dan kita bisa menjadi cermin yang sebenarnya buat surat kita. Baik, anak bukan jadi Sebutkan sifat cermin semua yang disebutkan. Ya angkat tangan dulu, nggak apa-apa. Tafadhal. Ada mic ke? Baik, enggak apa-apa. Satu jujur. Kedua eh, memberikan nasihat. Nah, kemudian ketiga apa? Menunjukkan aib secara jelas, nampak. Nah, tadi disebutkan sama besarnya agama. Setelah itu dia diam. Kemudian yang keempat, jernih dan tulus. Jernih dan tulus. Ya, tidak akan menampakkan rupamu kecuali ketika kau berdiri di sana. Nah. Cermin tidak akan menampakkan kecuali sesuatu yang bahaya. Betul cuma kasihan dia. Masya Allah, barakallahu fiikum, fadlan ya Habib. Ayyakumullah. Baik anda saya tidak cukupkan kita masuk ke sesi tanya jawab sudah ada banyak pertanyaan yang masuk ketahuilah ingat seorang mukmin buat mukmin yang lain itu seperti satu jasa. ada lama rame apa hukumnya memberikan nasihat ketika orang tua melakukan salah? Dan apabila orang tua tersebut tidak suka ketika diberi nasihat, apa yang harus kita lakukan? Jamaah, ya, kalau orang tua melakukan kesalahan, maka dia yang paling berhak mendapatkan nasihat dari kita. Jadi orang yang paling harus kita perbaiki adalah keluarga kita, orang tua kita. Tapi caranya Jangan sampai terkesan antum menggurui. Maka antum perlu cari waktu untuk ngomong sama orang itu. Kemudian pilih kata-kata yang tinggi Cari ucapan yang paling tidak mengurangi perasaan digurui Seperti contohnya mengatakan ayah, afwan ayah, anak pernah baca ya? seperti ini. Gimana menurut anda? Jadi paling tidak sang ayah merasa tetap diajak sharing seperti ini. Padahal sang anak ingin seorang orang Ingin nasihat orang tua. Kemudian ketika memberi nasihat kepada orang tua, terkadang kita harus berbuat baik dulu sama orang jadi tunjukkan kalau antum berbakti sama orang lain. Sehingga kalah antum memberikan nasihat dan ketika orang tua mengangkat suara antum diam. Antum tahu yang diucapkan orang tua salah nih. Enggak seperti itu nak. Antum sudah. Antum jangan loh, ayah kan gak punya dalil. Gitu. <laughs> dalil. Ya, enggak, enggak boleh cari waktu yang lain. kayaknya kurang tepat. Karena orang kalau lagi emosi memang nggak bisa dia ya, berkomunikasi. Tapi gini, apa hukumnya jika ada suami yang sering atau suka berdusta pada istri Dan bagaimana sebaiknya sang istri menyikapi kelakuan suami tersebut? ini perlu diluruskan. Ada hadis Nabi Alaihissalam yang mengatakan la yahilul kadhib illa Dalam hadis riwayat Bukhari dalam kitab di Mufrad. Bahwasanya tidak halal berdusta itu kecuali dalam tiga kondisi. Hadis rajul ma'a Obrolan seorang suami kepada istrinya. Artinya obrolan yang sifatnya ya merayu-rayu ketika dikasih teh sama istrinya, bang gimana teh bikinan aku bang, Allah Akbar, anak belum minum, itu sudah kerasa enak. ya, ini kan nggak benar dia mas, Tapi dia bohong, itu masya Allah benar bang, masya Allah. Padahal tahu semuanya bohong. Gitu kan. Tapi perempuan itu suka kayak kadang kala istri tanya, bang, kalau abang keluar rumah itu ingat sama aku enggak? Anas sepanjang jalan melihat pohon-pohon itu ada wajahmu di sana. Jadi apa ucapan yang menyenangkan hati istri? Istri tanya sama kalau pertama, engkau cinta sama aku? Akhirnya sang suami ambil pisau, setelah ada Aku akan lihat namamu terukir. Karena nggak ada yang banyak terukir. Dia udah kepingin kawin lagi kemana? Nah, artinya yang seperti ini diperbolehkan. Yang nggak boleh itu bohong beneran sama istrinya. Dari mana, Mas? Kajian sejak. Padahal itu dari warung. supaya istri supaya bahagia istri yang Ustaz kan kelihatan anak ngaji sama anak Ustaz dia yang itu nggak boleh jadi kalau bagaimana sikap istri terhadap suami yang suka berbohong seperti ini dikasih masuk, kasih nasihat bang ada kebohongan yang diperbolehkan sampai ke jadi kalau abang mau bohong sama anak silahkan bohong yang diperbolehkan terkadang si suami nggak pernah berbohong yang diperbolehkan malah berbohong beneran ya, ini yang anda dengar cerita syekh Allah Akbar anda dengar cerita seorang syekh ada seorang lelaki jemaah yang dia itu nikah nikahan Tiap sore dia izin sama istrinya. Lid, aku mau ikut kajian Syekh pulang. Oh, Allah, senang suami istrinya. Tiap sore berangkat kajian. Suatu hari kakaknya si istri datang. Sore hari. Eh, mana suamimu pulang? Alhamdulillah kak, suamiku sekarang kajian terus. Kajian di mana? Sama Syekh pulang. Di mana? Syekh Fulan itu mulai tiga bulan udah pindah ke Riyadh. Pindah ke kota lain dia dia. Masa udah iya Oh berarti bohong suaminya. Besoknya suaminya minta lagi Berangkat suami. Si istri ikut sama anak-anaknya dibawa ke Masuk ke sebuah rumah kata suami. Sudah masuk berapa lama diketuk sama istrinya. Buka sama suaminya. Eh, ada apa mau ke sini? Kata dia. Mau ikut kajian. Astagfirullah. Hati-hati. Ada, ada bohong yang diperbolehkan, ada yang tidak diperbolehkan. Ada yang tidak diperbolehkan. Maka sikap istri sering sama suaminya dan tidak enak bohong. Kecuali bohong yang diperbolehkan. Jadi seorang istri juga boleh bohong sama suaminya. Ada mungkin seorang istri yang sejak menikah tidak cinta sama suami. Ada. Dia menikah dengan suaminya karena ingin menyenangkan orang tua. Apabila sang suami tanya, Afan aku mau tanya engkau, sebenarnya senang nggak sama? Bang, tidak ada lelaki yang pernah anak bayangkan kecuali dirimu. Padahal dia ingin tak cerai sebenarnya. Iya. itu bohong yang Pak. Bang. Assalamualaikum Waalaikumsalam Nasihat apa yang harus Anda sampaikan Untuk kakak dan orang tua Yang masing-masing saling memberi pandangan jelek Dan ceritanya ke anak Maka anak jadi bingung Harus memberi nasihat apa Ini kakak dan orang tua Amin. Maka yang pertama yang perlu antum kasih masukan adalah Bagaimanapun buruknya orang tua, tetap anak-anak wajib bertakwa. Walaupun orang tuanya kafir, musyrik, menyuruh dia melakukan kesyirikan, tetap wajib bertakwa. Allah mengatakan wa in jahadaka ala an tusyrika ma laysa laka bi ilmun fala tuti'huma wa sahibhuma fid dunya Kalau kedua orang tuamu memaksamu untuk melakukan kesyirikan jangan taat. Di sini kita tidak boleh taat dalam kemaksiatan. Tapi Allah perintahkan wa sahibhuma, sahib temani kedua orang tua. Jadi kebaktian anak sama orang tuanya itu bukan ditinggal orang tuanya. Sohib, jadi kan sohib orang tuanya. Karena terkadang orang tua kita ini sama. Jadi nggak suka sama anaknya karena anaknya jarang ketemu sama orang tuanya. Hanya setahun sekali, hanya sebulan sekali. Tinggal padahal di Jakarta, sama-sama Jakarta Timur. Ketemu sama orang tuanya hanya lebaran. Gimana? Padahal bisa tiap hari ketemu. Gak bisa mungkin tiap hari Ustaz. Usahakan tiap hari. Gak bisa tiap hari dulu. Hanya sekedar tanya gimana kabar. Kalau bisa weekend berangkat Anak-anak ngajak makan bersama Bismillah. Kita ke tempat kakek nenek dulu, baru nanti kita makan bersama. Ajarkan, tunjukkan kepada. Jadi sampaikan kepada kakak bahwa bagaimanapun buruknya orang tua kan tetap itu orang tua kita. Kita wajib bertanggung sehingga dengan cara seperti itu, omongan-omongan buruk dari orang tua akan terputuskan secara otomatis. Karena sang kakak ini sudah berusaha untuk baik. Mungkin sang kakak mengatakan, ah ini kurang baik apa? Kurang baik karena engkau suka mengeluh. Coba berhenti. omongan oh, Dan engkau harus jadi Nanti engkau datang kepada orang tua sambil dipijitin pakai pak abahnya pakai uminya kalau memang lihat kondisinya bisa memberikan nasihat ngomong ayah atau ibu anak ingin menyampaikan sesuatu boleh minta izin mohon maaf mungkin agak menyinggung rasa ibu sampaikan minta maaf terus minta maaf subhanallah anak pernah ketemu dengan seorang dari seluruh kalau setiap ngomong, masya Allah, dia setiap ngomong mengatakan, ah, mohon maaf ya, mohon maaf, masya Allah. Ngomong lima menit maafnya mungkin 20 kali. Tapi itu etika ya Kita kadang-kadang nggak pernah mohon maaf. Ada orang yang ketika mohon maaf, anda punya salah apa sama anda? Mohon maaf dari tadi. Ini adab, ini etika yang perlu kita lestarikan. Oh. Assalamualaikum Ustaz, Ana mau nanya tentang hukum wanita menjadi atlet Tergantung atlet Ketika dia jadi atlet Kemudian dia harus menampakkan auratnya Dilihat orang banyak menghajar Cukuplah Kalau engkau ingin kesehatan dan cukup Buat anak-anakmu Buat suamimu enggak perlu orang lain tahu Olahraga penting buat para wanita tapi untuk menunjukkan di orang umum karena wanita ini fitrahnya Allah mengatakan wakorna fi buyutikunna. Kalian tinggallah di tempat-tempat kalian. Tapi kalau ada mungkin arti sesama wanita yang tidak dilihat oleh orang sesama wanita mungkin nggak ada masalah. Tapi kalau yang anda lihat sekarang kan kondisinya dia harus sudah dilihat sehingga dia keluar dari kodrat dia sebagai seorang wanita. Wanita itu mulia jemaah bukan karena bisa nikah. Masya Allah. Ada yang mana seorang? Nah, Anda sering ingatkan, antum tahu sama Imam Bukhari. Bagaimana besarnya pahala ibunya Imam Bukhari menciptakan seseorang seperti Imam Bukhari, melahirkan yang orang seperti membesarkan orang yang sampai hari ini umat Islam di seluruh penjuru dunia. Siapa yang tahu namanya ibunya Imam Bukhari? Negara dia. Anda nggak tahu. Memang nggak pernah diangkat. Yang diangkat Muhammad bin Ismail ibn Ibrahim al jufri al-Bukhari. Bapaknya lagi. Padahal Imam Bukhari jadi besar bapaknya sudah mati. Ibunya. Maka kita butuh perempuan-perempuan yang mengeluarkan atlet-atlet yang melahirkan atlet. Dia nggak perlu jadi atlet. Kita perlu wanita-wanita yang mengeluarkan dokter, insinyur, orang-orang penting. Dia tetap menjadi ibu. Jadi dia jadi pabriknya aja. Lebih bagus mana cuma? Pabrik mobil atau mobil? pabrik dia keluarkan lagi. Karena yang perempuan ini kalau bisa kalau menjadi atlet itu atlet melahirkan anak perempuan. Ada nggak perlombaan? Kan ini itu, Oh ini perempuan masya Allah. Berapa anaknya? 28. ini perlu masuk ya masuk mana? Allah a'lam. kita. Jadi olahraga penting buat wanita. Harus sehat orang wanita. Dia harus memberikan manfaat buat keluarga dan anak-anak. Dan perjuangan seorang wanita serta kerjaan ini jauh lebih berat daripada kerjaan seorang laki-laki yang membutuhkan fisik dan kuat sebenarnya. Anak rasakan, anak pulang dari ngajar di kampus, siang hari anak ngomong sama istri anak, Afwan, anak kuat. Anak kadang-kadang langsung di atas ranjang langsung tidur. Anak-anak masih nunggu anaknya yang satunya, yang satunya baru pulang sekolah, yang satunya makan, yang satunya tadi tidur, bangun. Akhirnya dia sampai asar dia nanti usia melanjutkan. Nanti sampai asal anaknya mau siap-siap untuk ngaji, yang kecil mau mandi, seperti itu. Maka itu membutuhkan fisik tidak harus jadi aktif. Ada seorang keponakan tinggal di rumah saya bersama suaminya tapi suaminya jarang sholat Jumat. Pertanyaannya, apakah mereka boleh tinggal di rumah saya? Karena saya takut menjadi tidak barokah. Kita bicara cermin. Kalau itu rumah milik Anda, Anda bisa bikin aturan. Sebagai orang itu, Masya Allah, kemarin Anda datang ke tempat sohib, di terasnya itu ditulis dilarang merokok. Rumahnya dia sendiri. Aturan-aturan anda. Karena ada orang bertamu datang langsung nyurut rokok pada malam. Aturan apa di baik? Aturan mana yang berlaku di sini dengan bahasa yang indah dikasih nasihat. Kita yang muslim, anak takut nggak barokah nggak sholat cuma Orang nggak sholat aja bisa kafir gimana untuk antum tinggalkan sholat kalau Apalagi dia nggak sholat dengan sholat kasih nasihat dan kalau memang tidak tahu ya mungkin nanti bisa aturan apa kalau itu untuk cari tempat yang lain karena anak tidak ingin anak-anak anak nanti melihat melihat antum nggak sholat karena jadi nggak sholat Hadallahu a'lam Assalamualaikum Ustaz Berbicara mengenai cermin Atau sahib yang baik jika ter, jika cermin tersebut sudah tidak baik usah kemudian kita buang lalu siapa yang akan merawat cermin tersebut usang? Bukankah tugas kita sebagai seorang mukmin merubah sudut kita yang lebih baik menjadi baik? Nah, sorry. Mohon berikan masukan bagaimana cara kita untuk bersabar dan merubah sudut kita yang belum baik agar menjadi baik. Nah, tugas kita memperbaiki. Tapi terkadang nggak ada hasil. Di sini ada yang namanya hijrah. Ditinggalkan. Ditinggalkan itu salah satu proses memperbaiki. Bisa jadi memperbaiki diri kita atau memperbaiki dia. Ada teman kita nih, kalau ditinggalkan sama suami suaminya, akhirnya dia jadi sadar kenapa ya? Teman-temanku kok nggak ada yang mau sama aku sekarang. Dia bercermin akhirnya. Oh mungkin aku kasar ngomongnya. kayaknya aku udah sering dinasehati sama Akhirnya ditinggalkan. Itu juga termasuk proses memperbaiki. Kalau bicara orang yang buruk, orang yang buruk itu seperti antum lihat sekarang lagi musim mangga. Kalau ada satu buah mangga yang membusuk sebelum waktunya, sebelum masa dia sudah membusuk, itu kalau dibiarkan, buah yang di sampingnya semua akan busuk. Apa yang harus dilakukan? Potong. Kalau masih bisa dimanfaatkan, ada yang masih bisa dimakan. Busuknya dibuang, baiknya diambil. Tapi ada yang nggak bisa diambil. Dan nanti bisa lihat adanya penjara Kenapa ada penjara? Itu termasuk cermin-cermin yang sedang diperbaiki, dipisahkan dari masyarakat supaya masyarakat tidak terkontaminasi dengan keburukan-keburukan dia dan supaya dia bisa memperbaiki diri dia. Maka sejatinya kita bersabar menghadapi teman-teman kita, tapi jangan sampai kita yang terpengaruh. Wow. Ustaz, saya pernah tidak bertepuk sapa dengan saya sudah berusaha untuk perbaikan Tapi tetap tidak berusaha Singkat cerita Kita sudah berbaikan Namun sekarang tidak bertegur sapa lagi Bahkan sekarang ini Dia sering menyindir saya di depan teman-teman lain Mohon nasihatnya ya Ustaz Semoga kita semua diterima amalnya Amin Akhir bilang ada asap, ada api. Maka kita perlu mencari tahu kenapa dia nggak mau bertegur sapa. Mungkin antum penyebab. Enggak usah dia penyebabnya. Antum jangan cari kami kita. Kita tuh bisa memperbaiki dari sisi kita. Umpamanya dia melakukan kesalahan, baik bagaimana sekarang anda bisa memperbaiki? Ada orang maling teriak maling ya. Apa yang harus kita lakukan kalau ada maling teriak maling? Gimana? Apa yang harus lakukan? Antum tangkap itu orang. Ditangkap orang. Supaya dia diam, enggak. Antum sama dia, afwan. Kalau anak diperbaiki. Mungkin anak punya salah sama antum. Dia kan suka nyindir di depan teman-temannya. Berarti kan ada masalah sama antum. Dia berpandangan antum ada masalah. Bagaimana sikap antum? Antum datang kepada dia. Afwan tolong anak diperbaiki. Soalnya anak lihat kayaknya anak ini punya salah sama antum. Untuk menjadi cermin buat anak. Kalau antum tidak memperbaiki anak, kapan anak akan baik. Dan Umar bin Khattab radhiyallahu taala mengatakan, rahimallahu ra'an ahda ilayya Kata Umar bin Khattab, Semoga Allah merahmati orang-orang yang menghadiahkan kepadaku aib aib Bayangkan yang dihadiahkan itu kekurangan-kekurangannya. Kamu seperti ini, kamu seperti ini. Umar mendoakan kebaikan buat itu Maka antum perlu berterima kasih ketika ada orang yang terus menegur dan mengkritisi Ibu-ibu kalau dikritisi sama tetangganya apa, berusaha untuk memperbaiki. Bukan malah mengatakan aduh fulan Ustaz khas. Nah, cermin itu tidak bicara yang di dalam. Maka antum ambil sudut kritikan tersebut perbaiki kritikan. Bahkan anak mendengar ucapan seorang lama mengatakan tidak lama dan nasi hijau. Kalau ada orang yang melempari dirimu dengan batu, jangan dibalikin batu. Fajma tilkan hijau, kumpulkan batu-batu itu. Fabni biha sullaman nahwa najah. Antum kumpulkan data itu, antum sekun menjadi anak tangga yang mengantarkan antum kepada kesuksesan. Kenapa harus dibalikin kritikan tersebut? Antum ambil, ambil manfaat. Barakallahu Bagaimana seorang ustadz yang memiliki ustaz lain di tempat umum di sebuah majlis? Apa yang dibolehkan? Berkaitan dengan mengkritik itu, kesalahan kadang kadang umpamanya anak salah mobil maka tugas kita pertama adalah mengkritisi ustadznya kalau bisa nggak ada orang lain kan sampai ke ustadz apa ustadz dia antum ngomong seperti itu kayaknya kurang tepat kalau ternyata ustadz ini tidak menerima ya sudah sekarang anda sudah selesai tugas sama ustadz sekarang yang anda lakukan menyelamatkan umat Jangan sampai umat ini merasa ucapan itu boleh. Tugasnya sekarang tadi kan memperbaiki yang berbicara. Ini perlu dalam kondisi Bainana bainahu. Jangan sampai di depan orang kalau bisa. Tapi kalau sudah dikasih tahu dia nggak mau, sekarang tugas anak menyelamatkan umat dari kesalahan Ustaz. Ustaz nyampe berhati-hati. Kita harus ke Ustaz, hadis yang itu. Ustaz. Jadi nggak apa-apa, yang penting kan memotivasi umat sekali udah berat. Berarti dia nggak bisa dikasih nasihat. Orang kalau merasa salah itu bisa dikasih nasihat. Yang paling berat orang yang merasa baik itu mana yang mau diperbaiki. Tapi tetap ada celah. Itu ada kasih nasihat, tetaplah Allah yang bolak baliknya. Jadi ingat memberikan nasihat di depan orang itu tergantung kondisinya. Kalau memang kondisinya harus disampaikan, kalau enggak, gimana ada ustadz menyampaikan satu amal yang amal ini menyesatkan orang. orang sebelum beranjak ke tempat itu, kalau bisa ditegur Ustaz, ya Ustaz, apa yang antum sampaikan ini? Tidak ada hadis, tidak ada ayat. Maka sebelum orang-orang ini pulang bawa pemikiran yang salah, antum harus terus. Kalau Ustaz itu nggak mau, ya antum jelaskan. Jadi kondisional sebenarnya. Tapi tetap asalnya memberikan nasihat itu adalah secara Oh, ini berkaitan dengan Ustaz. Tapi berkaitan dengan umat ya mau tidak mau kalau Ustaz ini tidak mencabut omongannya, Omongannya dasar ya, kita beri nasihat kepada umat. Ingat nanti umat kadang kala umat ini juga lebay ya. Di sebagian Ustaz ini dihasut sama Ustaz itu. Antum jadi cermin apa enggak? Antum kalau sudah nunggu masalah urusan Allah itu mengambil perjanjian kepada para nabi dan para penerus nabi dan bayinun linnas wa la taktumuna. Kau jelaskan kepada umat manusia, jangan disembunyi. Itu ada janji. Wa inna Allah tajtanul khusum. Dan nanti kita akan berjumpa dengan Allah, orang yang bertikai akan dikumpulkan. Ketika itu jelas mana yang niatnya hasut, mana yang niatnya cari popularitas, mana yang niatnya cari kulus, semua akan dikumpulkan. Mana yang niatnya Ya hanya untuk melampiaskan. Maka tolong dijaga ya, Kita juga perlu tahu, jadi urusan memiliki nasihat di depan umum itu kondisinya mungkin tadi sedikit sudah disampaikan, walaupun penjelasan itu butuh waktu yang panjang. Wallahu a'lam. Ustaz Ana mau bertanya Bagaimana cara menghilangkan kedengkian dan buruk sangka kepada mantan istri yang sudah cerai, sementara masih ada anak yang harus diurus di tengah-tengah kami. Jazakumullah khairan. Jemaah, seorang mukmin itu menjadi kesetiaan yang disebut dalam bahasa wafa. Terjadi perceraian bukan berarti persaudaraan itu putus. Sekarang dia bukan istrimu, dia bukan suamimu, tapi tetap dua-duanya muslim muslimah, al aku mukmin. Persaudaraan tidak pernah putus. Pernah ada masa-masa indah ketika melamar, ketika malam pertama, ketika bulan bulan apa? Karena kurang suka dengan bulan mana? Soalnya kalau bulan madu habis itu jadi bulan apa setelah bulan madu? Cuma sebulan. Setelah masa-masa yang indah. Kemudian terjadi perceraian Allah mengatakan wala dan saul fadla bainakum. Jangan dilupakan kebaikan-kebaikan yang ada di antara kalian. Jangan dilupakan. Kalau memang tidak bisa menjalin hubungan suami istri, tetap hubungan sebagai saudara tetap dijamin. Apalagi dikatakan ada anak. Jangan sampai anak itu diajarin sama bapaknya benci sama ibu bagaimanapun itu surga buat anak ke kepada anak ketika nanya abah kenapa nyalakan ibu ibu mau ada main oh, jangan tutupi baiknya buat anak iya nak ah, atau minta maaf kayaknya ada yang cocok sama ibu ya mungkin ibu bisa dapat yang lebih baik dari anak kenapa itu harus umbarkan segala kekurangannya Ibu ini mendapatkan di hati ibumu itu Dia chatting sama laki-laki ini menceritakan kesian itu anak Sehingga dia tidak menghadiri ibunya dari dalam sama anak Maka tetap bisa Bagaimana apabila di dalam hijrah Berpindah dari maksiat menuju taat Tersisip niat agar diberi jodoh yang terbaik oleh Allah Ta'ala. Sedangkan terdapat dalil siapa saja yang melakukan hijrah karena kepentingan dunia, termasuk karena perempuan yang akan dinikahinya, maka hijrahnya tidak diterima sama Allah. Sedangkan di sisi lain terdapat dalil yang mengatakan lelaki yang baik untuk perempuan yang baik. Mohon nasihat Nah, jadi niat hijrah antum karena Allah amal lebih niat. Kalau dia tidak antum karena perempuan ini, perempuan ini nggak terima kecuali laki-laki yang sholat ke masjid ya terpaksa dan sholat ke masjid. Maka itu berarti niatnya untuk perempuan. Tapi kalau hijrah itu menuju ketaatan. Tapi dalam hijrah tersebut ada fadilah-fadilah dunia yang Allah memang beri. Antum hijrah karena takut, anak takut ya Allah kalau anak sampai dapat nanti, ya istri yang yang nggak baik. Bagaimana nasib anak-anak anak? -anak, anda? anak Akhirnya dia kembali kepada Allah. Niat kalilah. Tapi dia berharap supaya mendapatkan kebaikan-kebaikan di dunia ini. Itu yang kita minta. Rabbana atina fi dunia hasan. Kita minta kebaikan di dunia ini. Wa fil akhirati hasanat wa qina Itu pun diperbolehkan. Tapi kalau niat antum hanya untuk perempuan tersebut, bukan lillahi ta'ala, ya antum tidak akan dapat paham. Maka perlu diperbaiki niat antum, niatnya tadi memang kembali kepada Allah untuk jadi orang baik supaya dikasih jodoh yang baik supaya husnul khatimah supaya masuk surga Allah Apakah rezeki anak istri juga bergantung dengan ketakwaan suaminya? Bukankah rezeki anak istri sudah diatur oleh Allah? Jangan rahmatullah, pembagian rezeki di muka bumi ini bukan tergantung amal Ingat, bukan tergantung amal. Tapi pembagian rezeki itu tergantung ujian Allah buat hamba. Kalau di akhirat tergantung amal. Masuk surga di biqadri amali lewat di biqadri amali dalam timbangan biqadri tergantung amalannya. Tapi di dunia kita lihat ada orang yang nggak pernah sholat jamaah. Kaya kaya. Pulang gimana Ustaz? Katanya yang bertakwa Allah dia kasih jalan keluar. Ada pulang nggak bertakwa sama sekali. Itulah ujian buat dia. Tapi Allah berjanji, "Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja." Ini buat orang-orang yang bertakwa. Barang siapa bertakwa kepada Allah, Allah akan kasih jalan keluar buat dia. Wa yarzuqhu min haits la yahtasib. Allah akan kasih rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Ada wanita-wanita yang masya Allah suaminya kurang kesaatannya, tapi rizki itu perempuan melimpah Allah kasih rizki buat dia dan usaha dia maka Makanya kalau pembagian rezeki di dunia ini tergantung ujian. Tapi ada janji-janji Allah tadi. Ketika antum dikasih rezeki pun karena ketakwaan itu ujian. Allah mengatakan wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa Andai kata mereka istiqamah di atas jalan Allah ini, kami akan berikan kepada mereka apa kata Allah? Air yang berlimpah ruah nikmat dikasih sama Allah. Untuk apa? Linaftinahum fi untuk menguji mereka. Jadi antum pun yang dikasih kemudahan karena bertakwa itu juga ujian. Syukur nggak antum? Karena isinya dunia ini ujian. Subhanallah. Bagaimana saya menyikapi ketika ada teman-teman yang meledek atas perubahan yang ada pada diri saya? Seperti saya ketika sholat masjid menjalani sunnah Nabi SAW, seperti berjenggot, mulai tidak bersalaman dengan bukan makrom. Ya biasa teman. Antum tidak melewati masa itu. Ujian antum tidak seberat ujian tukang sihir Fir'aun yang dibunuh sama Fir'aun. Tidak seberat ujian Nabi kita Muhammad SAW yang dilemparin batu sampai berdarah-darah. Tidak seperti sahabat-sahabat Nabi yang diboikot selama tiga tahun diboikot sampai makan daun-daunan mereka. Jadi kalau diledek, Nabi kita diledek, Baterainya aja bisa habis. kayaknya dia ustaz apalagi ustaznya ya ini sebagai aja mungkin pertanyaan yang ada zaman kita sudah masuk soal asal maka ingat ketika seorang diledek antum tidak separah diledeknya Nabi yang Alaihissalam Coba sebutkan lima ledekan orang-orang musyrikin terhadap Nabi yang Alaihissalam Maka saya di ini dengan mungkin lu nggak diledek sebutan dikasih gelar-gelar yang buruk apa aja gelarnya bagi orang gila majnun sahir pendongeng pendusta dukun بارك الله فيك يا طيب، جماعة نقل إلى ذاك يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون انقطع عن الموضوع اترك المعرفة ما تقرأ أنت بالعلم ساعة كان يمكن أخلاق يا منير وعباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما itu hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah Mereka kalau diledekin, dikasih omongan yang buruk oleh orang-orang jahilun, mereka mengucapkan ucapan ucapan yang menyelamatkan diri mereka dan menyelamatkan orang-orang tidak diladeni. Jadi, ketika dia mengatakan kau sok suci sekarang doa anak dari perusahaan ketika waktu salaman sama perempuan Allah antum hatinya kotor ini gak ada apa-apa salaman sama tante yo bismillah bismillah itu gimana ya sekarang bismillah sekarang bismillah maka Allah menjaga diri dan menunjukkan akhlak yang mulia tunjukkan kalau sunnah itu indah Islam itu agama rahmat lil alamin. Hada wallahu a'lam. Saya ingin bisa sampaikan apabila benar dari Allah Jalla Jalla kalau ada yang salah dan kurang berkenan itu dari pilihan pribadi Allah dan Rasulnya terbebaskan dari kesalahan itu Subhanallahumma alhamdulillah Asyadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh